Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala halaman yang ke-30 bagian atas itu barakallahu fikum. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah wa kullu ma jaa fil Qur'an aw sahha 'anil Mustafa alaihi salatu wassalam min sifatir rahman wajibal imanu bihi masyaallah. Semua yang datang dalam Al-Qur'an atau yang telah sahih dari Mustafa. Siapa Mustafa ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seluruh yang datang dalam Al-Qur'an atau yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah taala, wajib imanu bih. Wajib untuk kita mengimani dengannya. Jadi jangan sampai kita tidak mengimani, wajib kita mengimaninya. Kita lihat syarahnya, qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, hadza syarhun lil jumlah allati qablaha. Ini syarah penjelasan untuk kalimat yang sebelumnya. Apa yang sebelumnya? Yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala harus kita apa? menetapkannya ya, sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an Al Karim dan sebagaimana yang Rasulullah tetapkan di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Naam. Tanya. Kullu majapil Quran Al Karim wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yukhbir bihi 'an rabbih subhanahu wa ta'ala wajib al-imanu bihi wa taslim. Artinya setiap atau seluruh apa saja yang datang dalam Al-Qur'an Al Karim dan telah sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bima yukhbiru bihi an rabbih yaitu dengan seluruh apa yang Rasul kabarkan dengannya tentang Rabbnya subhanahu wa taala wajib al-imanu bihi wa taslim wajib mengimani dengannya dan wajib menerimanya paham ya nah barakallahu fikum jadi seperti itu yang datang dalam Al-Qur'an dan telah sahih di dalam hadis as-sahih dan juga telah datang dalam as-sunnah an-nabawiyah maka wajib kita mengimaninya dan wajib apa Nah barakallahu fikum, Na'am menerima dengan penerimaan yang jujur. Na'am karena al asma wa sifat, penetapan al asma wa sifat apa? Tauqifiyah, dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan as-sunnah, bukan dibangun di atas akal, bukan dibangun di atas hawa nafsu, tapi dibangun di atas Al-Qur'an dan as-sunnah. Naam. Fanusbituhu kama asbatahu Allah wa kama asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala nama dan sifat sebagaimana yang Allah taala tetapkan dan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetapkan. Wala natadakhal fi afkarina dan jangan dan kita tidak ikut campur tidak memasukkan dengan pemikiran-pemikiran kita wa uqulina dan akal-akal kita wa tasau wa dan pertanyaan-pertanyaan kita fi dalam masalah itu jangan banyak bertanya Jangan banyak bertanya, jangan banyak mengkritik dan jangan dan jangan apa? banyak alasan. Wajib kita untuk apa? Sami'na wa ta'ana, nerima. Allah Subhanahu wa taala punya tangan, punya tangan. Selesai. Jangan sampai kita jangan-jangan tangannya serupa dengan makhluk, banyak bertanya. Jangan-jangan tangannya seperti ini, banyak apa? mengkaifiahkan. Jangan. Sami'na wa ta'ana. Apa kata Al-Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah rahimahullah yang para ulama menjadikan ungkapan beliau sebagai patokan dustur undang-undang ahlu sunnati wal jamaah di dalam membalas pertanyaan ahlu bid'ah wad dalal mengenai asma wa sifat apa kata beliau ketika ditanya masalah ar-rahman alal ashtawa? itu zat yang maha pengasih beristiwa di atas arsh. apa kata beliau ketika ditanya ya Abu abdillah kapan istiwa nah wahai Abu abdillah bagaimana istiwanya apa kata beliau al istiwa'u ma'lum Istiwa itu maklum. Sudah diketahui apa makna dan artinya, yaitu ala wartafa'a. Paham ya? Meninggi di atas. Paham ya? Itu makna istiwa. Nah, sesuai dengan yang layak, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu Ada pun makna al-ulu wal istikrar makna istikrar itu ada kritikannya. Nah, yang rajih al-ulu wal irtifa', peninggi di atas. Paham ya? Nah, madam istiqrar itu menetap itu ada kritikan. Maknanya terlalu luas. Jadi kesimpulannya yang sahih dikuatkan juga Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Ulu dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dan juga Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Nubas dalam fatwa beliau bahwasanya makna istiwa al-ulu wal irtifa' ala wartafa'a. Paham ya? Meninggi di atas. Naam. Faham maksudnya ya? Naam, jangan banyak bicara. Imam Malik ketika ditanya apa tadi kata beliau? Al-istiwa'u ma'lum. Wal kaifu majhul. Kaifiyahnya bagaimananya majhul. Maksudnya majhul tidak diketahui oleh kita. Tapi bagi Allah taala semuanya jelas tahu karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat tersebut. Paham ya? Wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun. Ini penting nih. Mengimani tentang istiwanya Allah taala wajib. Wasu'alu anhu apa? Bid'atun. Pertanyaanmu, eh? pertanyaan tentang istiwanya bagaimana itu pertanyaan bid'ah. Akhirnya beliau marah, memerintahkan orang yang bertanya tadi untuk dikeluarkan dari majelisnya, bayangkan. Karena dikhawatirkan bikin ransau eh, para jamaah yang hadir di majelis tersebut. Nah, diperintahkan untuk dikeluarkan orang tadi itu. Ini patokannya ya, undang-undangnya seperti itu. Ditanya, apa sih tangan itu? Tangan itu maknanya maklum. Bagaimananya? Majhul kita nggak tahu. Mengimani tentang tangannya Allah Taala wajib. Pertanyaanmu tentang bagaimana tangannya? Bid'ah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sehingga apa? Jangan sampai kita terjerumus dalam pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah dipertanyakan oleh segenap para sahabat, para tabi'in wa tabi'in. Nah, barakallahu fikum rahmatullahi alaihi majma'in. Jangan. Karena apa? Karena tasaulat bertanya-tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang justru tidak ada salahnya itu berbahaya sekali. Itu biasanya muncul dari kalangan ahli kalam, ahli filsafat, ahli bid'ah wad dalal. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Walaupun mungkin antum pernah dengar sebagian para dai, eh, ya barakallahu fikum yang mereka terkenal di nah barakallahu fikum di televisi atau yang semisalnya yang ketika membahas masalah istiwa, bagaimana mungkin Allah taala beristiwa di atas arsy? Nanti kalau turun seperti malam terakhir ke dunia, langitnya bagaimana? Nanti arsy bagaimana? Siapa yang tinggal di sana katanya? Nanti kosong, sebagiannya seperti itu. Kosong, nanti bagaimana? Terus kalau seandainya Allah Ta'ala beristiwa di atas arsh, sekarang arsnya itu lebih besar atau lebih kecil atau bagaimana? Itu semuanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari ahlu bid'ah ad Enggak perlu antum membahas nah barakallahu fikum atau bertanya-tanya masalah yang seperti itu. Karena apa? Berbahaya sekali. Nah, ahlu filsafah, ahlu, ahlu kalam, ahlu mantik seringnya apa membahas seperti itu. Dulu sebelum Allah Taala itu apa? Bahas oleh mereka. Putar balik, putar balik, putar balik bikin kepala pusing. Bertanya itu, sebelum Allah Taala apa coba bayangkan? Eh? Pusingan kepala nggak usah dibayangkan sudah. Itu pemikiran-pemikiran lebih bid'ah wad dhalal. Kita cukup sami'na wa ata'na. Apa kata Imam Malik tadi? Al-imanu wajibun. Mengimani. Nah, barakallahu fi tentang sifat dan nama tersebut adalah wajib. Kita lihat lagi. Li'anna hadza amrun tauqifi. Karena perkara ini perkara tauqifi. Ingat-ingat kalau antum dengar atau membaca artikel tauqifiyah, tauqifi maksudnya itu berhenti di atas dalil. Faham ya? Perkara asma wa sifat tauqifiyah, berhenti di atas apa? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akal enggak boleh ikut campur. Faham ya? Kecuali menetapkan dengan dalil. Kalaupun meng, kalau semata-mata akal enggak bisa. Nah, enggak boleh. Harus apa? Tunduk dengan dalil. Nah, kita lihat La yajuzu an natadakhal fi. Enggak boleh kita ikut campur di dalamnya. Wa inna ma yajibu alaina taslim wal iman wal inqiyad. Hadza sya'nul abdi, masyaallah. Akan tetapi yang wajib atas kita menerima, beriman, tunduk terhadapnya, terhadap dalil tersebut, hada sya'nul 'abdi. Inilah keadaan seorang hamba. Wa aidan la farqa baina ma atsbathahu Allah li nafsihi fi kitabih wa baina ma atsbathahu lahu rasuluhu sallallahu fi sunnatih. Enggak ada bedanya antara nama atau sifat yang Allah, Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan antara nama dan sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan di dalam as-sunnah enggak ada bedanya. Sama. Maksudnya sama-sama sumbernya apa? Nam wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma sahafis sunnah min asma'illahi wa sifatih wajib al-imanu bih kama yajibul iman bima fil Qur'an. Masyaallah. Semua eh, yang telah sahih di dalam as-sunnah berupa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya wajib beriman dengannya sebagaimana wajib beriman dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim. Bi khilafil ladzina la yahtajjuna bis sunnah umuman. Ingat ini. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang mereka tidak berhujjah dengan sunnah secara umum. Siapa ini? Jis jamaah ingkar sunnah. Paham ya? Jamaah ingkar sunnah jis itu mereka enggak mau berdalil dengan as-sunnah, Al-Qur'an. Panduan kita Al-Qur'an. As-sunnah bagaimana? Enggak perlu. Al-Qur'an ini akurat. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia melupakan wahyu yang kedua. Allah musta'an. Padahal as-sunnah juga wahyu bukan? Wahyu. Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Suatu ketika Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Ala, ketahuilah, inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ah." Sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya, yaitu As-Sunnah. Jadi enggak bisa orang cuma Al-Qur'an saja enggak bisa. Faham ya? Jadi Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Itulah patokan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Al-Qur'an saja. Ada pun Quran Yun, nah barakallahu fikum yang mereka dikenal dengan jamaah ingkar sunnah. Nah barakallahu fikum itu enggak cukup sebenarnya. Antum saksikan aja orang-orang yang hanya mengadarkan Al-Qur'an, tanya kepada mereka. faham ya? Gerakan sholat dari mana dapatnya? Ritual haji dari mana dapatnya? Ritual masalah apa? Zakat, penyembelihan hewan kurban, di mana mereka dapatkan? Dalam Al-Qur'an? Bukan, di dalam As-Sunnah. Karena As-Sunnah wal Qur'an nam syai'an mutalaziman. Dua perkara yang senantiasa beriringan erat tidak bisa terpisahkan, saling melengkapi. Terkadang dalam Al-Qur'an masih global, dirinci di dalam As-Sunnah. Jadi jangan sampai cuma Al-Qur'an saja ya. Al-Qur'an was sunnah misalnya fahmi ummah Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan apa pemahaman para salafu salafun salih salafun ummah. Naam. Kita lihat berikutnya. Kata beliau Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah, "Aw la yahtadzuna bi khabar al-ahad khususan" atau orang-orang yang tidak berhujjah dengan apa? khabar ahad. Hadis ahad mereka tolak katanya. Lah kenapa? Bukan mutawatir ini katanya. Kita menerima kalau mutawatir. Kita menerima kalau mutawatir. Nah, kenapa kok bisa? Innamal a'malu binniyat kata mereka. Padahal hadis innamal a'malu binniyat itu apa? Ahad. Eh, mereka berhujah tapi enggak paham itu loh. Paham ya? Jadi mereka berdalilkan amalan itu tergantung dengan niatnya. Apa hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Tapi kita enggak mau berhujah dengan hadis ahad katanya. Padahal yang dipakai tadi itu yang barusan disebutkan nanti hadis ahad. Innamal a'malu binniyat. Datang semuanya apa dengan riwayat satu mulai dari apa? Nah barakallahu fikum atba'u tabi'in tabi'in sahabat sampai kepada nah barakallahu fikum man khattab satu-satu semuanya. Faham itu ya? Mulai dari perawinya atba'u tabi'in, tabi'in, nah kemudian sampai kepada sahabat satu-satu semuanya. Paham ya? Hadis ahad. Karena enggak ada yang sahih kecuali dari jalurnya siapa? Umar Khattab radhiyallahu taala anhu. Faham maksudnya ya? Nah ini kata beliau dan dalam keadaan menyelisih orang-orang yang mereka apa? yang mereka tidak berhujjah dengan khabar ahad. Ini keliru ini ya. Yang benar bagaimana masalah ahad dan mutawatir kemarin? Hujjah atau bukan antum? Hadis ahad mutawatir itu hujjah atau bukan? Kalau nah, kita simpel aja. Hadis ahad atau mutawatir itu hujjah dua-duanya. Kalau sahih. Karena perlu kita telusuri lagi. Enggak setiap mutawatir itu sahih dan tidak setiap ahad dhaif. Paham ya? Nah, barakallahu kalau Nah, ini bahayanya. Biasanya siapa yang mengingkari kelompok-kelompok yang mengingkari hadis ahad ini biasanya siapa? Yang ma'rufnya itu HTI, sebut Tahrir biasanya. Walaupun bukan di Indonesia pun sama di luar sana HTI juga ada. HTI, sebut Tahrir ada. Paham ya? Kalau di Indonesia karena Indonesia HTI itu. Paham ya? Mereka kebanyakannya mengingkari apa? Khabar ahad. Nah, padahal kalau buka puasa bagaimana? Sudah kita lewati. Kalau buka puasa satu orang adzan langsung buru-buru buka dia. Padahal baru satu orang. Satu orang ahad belum? Mutawatir belum satu orang? Belum mutawatir nunggu dulu 10 orang baru buka, enggak mau mereka. Begitu dengar adzan satu orang langsung dia buka. Sudah apa menerima khabar ahad. Allah musta'an. Tanakut kontradiksi. Kita lihat sini. Min ahli dalal fahadi tariqatun dalah. Allah musta'an. Dan juga menyelisih orang-orang yang tidak berhujjah dengan khabar ahad setelah khusus dari kalangan orang-orang sesat yang mana ini adalah jalan yang sesat. Fakullu ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sawan kana mutawatiran aw ahadan fi asma'illah wa sifatih wajib al iman bihi wa taslim lah masyaallah. Ini kaidahnya ini. Nah, barakallahu fikum patokannya, standarannya, ukurannya ini. Maka setiap yang datang telah setiap yang sahih yang telah sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu mutawatir maupun ahad, berkaitan masalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya wajib beriman dengannya dan wajib nah menerimanya. Liqauli ta'ala dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang telah dibawa oleh Rasulullah kepada kalian maka ambillah. Dan apa saja yang Rasulullah telah melarang darinya maka tinggalkanlah. Wa liqauli Subhanahu wa taala dan juga dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu mengucapkan sumbernya dari hawa nafsu melainkan yang Rasul ucapkan itulah wahyu yang Allah taala wahyukan kepadanya. Fa kullu ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab, perhatikan baik-baik ini ya. Maka seluruh yang telah seluruh yang sahih, seluruh yang datang Naam barakallahu fikum yang sahih dari Rasulullah SAW fi hadal bab dalam bab ini bab apa? Bab al-asma wa sifat. Bab mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala fa innahu yajibul iman bih. Maka wajib beriman dengannya semuanya. Wajib kita beriman, beriman dengannya. Wa tasdiqu bihi dan wajib benarkannya. Wa tasmiyatullahi wasfihi bidzalik. Dan juga wajib kita menamakan Allah taala dengan nama yang telah sahih tadi itu dan wajib kita mensifatinya. Karena fil Quran Karim sebagaimana yang datang dalam Al-Qur'an Karim, lafar farqa fi ada bedanya baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Wa man farraqa fa hu yakunu min ahli dalal mukadziban lirrasul Rasul alaihi wasallam wa man kadzdzaba ar-rasula sallallahu kafar. Artinya barang siapa yang membeda-bedakan antara Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia termasuk orang-orang sesat mendustakan, berdusta atas atau berdusta terhadap Rasulullah, mendustakan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barang siapa yang berdusta atau mendustakan kabar-kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia telah kafir. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.